Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang syarah oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Yang mana kemarin terakhir kita ambil mengenai penyebutan an-nasikh wa mansukh dan sudah kami jelaskan bahwasanya an-nasikh wa mansukh terkadang ada dalil yang syar'i kemudian dihapus, ada penggantinya. Terkadang ada dalil syar'i yang dihapus, tidak ada penggantinya. Adapun dalil syar'i yang dihapus kemudian disusul dengan pengganti, pengganti itu ada yang semula berat menjadi ringan, ada yang semula ringan menjadi berat, ada yang sama-sama dalam artian tidak menunjukkan ringan, tidak menunjukkan berat. Sudah kita lewati satu persatu. Kita lanjutkan barakallahu fikum halaman 161 pantun atau puisi yang ke-118 itu kan. Naam. Sumal kitabu bil kitabi yunsakhu kasunnatin bis sunnatin fatunsahu. Terkadang Al-Qur'an dihapus dengan Al-Qur'an. Maksudnya ayat dalam Al-Qur'an dihapus juga dengan ayat dalam Al-Qur'an. Seperti terkadang sunnah dihapus dengan sunnah, maksudnya dalil syar'i yang ada dalam hadis dihapus juga dengan hadis yang lain. Apa maksudnya ya? Seperti masalah dulu dilarang kita ziarah kubur. Ya kan? Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dulu sempat aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarilah. Dihapus enggak berarti? Dihapus. Hadis dihapus dengan hadis yang lainnya. Terkadang penghapusnya ada nempel langsung bergabung dengan satu hadis itu terkadang dengan hadis yang lain. Paham maksudnya ya? Kalau ayat dengan ayat banyak sekali. Dahulu ketika awal mula nah disyariatkan puasa Ramadan, itu yang puasa silakan tafadhal, yang enggak puasa enggak masalah bayar fidyah, ngasih makan orang miskin. Tapi ternyata dihapus dengan ayat yang setelahnya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian menyaksikan 6 bulan Ramadan, maka berpuasalah maka berpuasalah. Itu penghapus yang dihapuskan ayat yang sebelumnya. Walladzina yutiqunahu fidyatun walladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Gitu ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang dia mampu puasa, maka bayar fidyah enggak masalah memberi makan orang miskin. Maksudnya kalau dia enggak mau puasa enggak masalah Wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau na'am faman tatawwa khairan fa lah Jika dia mau tatawwu', mau puasa gitu, kerelaan dia memperbanyak amalan tambahan, ya enggak masalah. Wa antasumu khairul lakum, tapi kalau dia puasa lebih baik. Itu dulunya ya, dihapus dengan ayat yang setelahnya tadi. Faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan maka hendaknya dia puasa. Ini berarti apa? Ayat dihapus dengan ayat. Ini maksud dalam pantun itu. Sumal kitabu bil kitabi yunsakhu kasunnatin bisunnatin fatunsakhu. Paham ya? Nah, kemudian Al-Qur'an ayat Al-Qur'an dihapus dengan Al-Qur'an, maka dihapus dengan ayat yang lain. Kemudian seperti itu pula sunnah dihapus dengan sunnah. Kita lihat. Yakni maksudnya adalah Syekh Muhammad bin Shalih menjelaskan perhatikan Naskhul Quran bil Quran, menghapus Al-Quran dengan Al-Quran. Menghapus dalil yang ada dalam Al-Quran dihapus dengan dalil yang lain dalam Al-Quran juga. Paham? Nah, kita lihat. Fahada sabitun, maka yang seperti ini sabitun, benar adanya. Wa minhu kaulhu tabarak wa ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kun minkum 20 sabirun yaghlibu atain Ini awal mulanya dulu. Jika ada di antara kalian 20 orang yang bersabar, bisa mengalahkan 200. Ini kan berat. Berat kan ini ya? Ini berat. Wa iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Dan jika di antara kalian ada 100 orang, itu bisa mengalahkan 1000 orang dari kalangan orang-orang kafir karena orang-orang kafir itu orang-orang yang tidak paham, orang yang bodoh. Nah, di situ kalau kalau antum perhatikan berat. Awal mulanya 20 orang bersabar mengalahkan berapa? 200. Berat enggak? Berat sekali. Oh ya? Karena 20 mengalahkan 200 bayangkan. Nah, kemudian yang berikutnya 100 melawan 1000. Berat. Nah, ketika berat, enam al-ana khaffafallahu ankum. Sekarang Allah telah berikan keringanan untuk kalian. Wa anima anna fikum dha'fa. Dan Allah telah mengetahui bahwasanya ada pada diri kalian itu kelemahan, lemah. Karena kalau 20 ngalahkan 100, eh 20 ngalahkan berapa tadi? 6200 kebanyakan. Mungkin nggak mampu istilahnya gitu ya kalau dilihat dari ukuran itu ya. Nah, kemudian 100 ngalahkan 1000 perbandingannya kan nggak wajar gitu lah. Nah, itu karena Allah Taala mengetahui kelemahan yang ada pada hamba tersebut. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain. Barulah peta sekarang. Jika ada di antara kalian 100 orang yang bersabar bisa mengalahkan 200. Ini masih mending. Karena apa? Karena bisa dikatakan walaupun musuhnya lebih banyak tapi bisa dikatakan sebanding gitu istilahnya ya. 100 mengalahkan 200 itu paham ya? Nah, kita lihat wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain biidznillah. Wallahu ma'as sabirin. Dan jika di antara kalian ada 1000 orang yang bersabar, dia akan apa mereka bisa mengalahkan yang 2000 tadi dengan seizin Allah taala wallahu ma'as sabirin dan Allah taala bersama orang-orang yang sabar. Nah, barakallahu fikum. Pembahasan masalah ma'iyah bukan di sini tempatnya karena ma'iyah itu ada ma'iyah khasah, ada ma'iyah 'ammah. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum ma'iyah 'ammah ya seperti Allah taala bersama makhluknya semuanya. Eh? Ilmunya, peliputannya itu ma'iyah yang sifatnya 'ammah, umum. Ma'iyah yang khasah dia seperti ini Allah taala bersama orang-orang yang sabar. Nah, Paham maksudnya ya? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muslimun gitu ya. Allah taala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Nah, kebersamaan yang sebenarnya khusus kita lihat. Fahada naskhu Qur'anin bi Qur'an wa hadza wafihun. Ini adalah penghapusan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an ini jelas sekali. Jelas belum antum? Jelas nih ya. Pertama, ada ayatnya jelas dalam Al-Qur'an, dihapus dengan ayat setelahnya. Namun penghapusan ini bentuk penghapusan yang mana Ahmad Jari? Ya benar. Namun yang dihapuskan bentuk penghapusan yang mana? Lafadznya, hukumnya atau bagaimana? Kan sudah kita lewati. Ada penghapusan yang dihapus lafadznya, hukumnya masih berlaku. Ada penghapusan yang dihapus hukumnya lafadznya masih ada. Ada yang hapus dua-duanya lafadz dan hukumnya. Ini yang masuk yang mana? Nah, Nasku Al-hukm duna lafaz. Yang dihapus itu hukumnya lafaznya masih ada. Tujuannya apa? Tujuannya kok lafaznya masih ada? Naam, agar orang yang bacanya dapat pahala. Seperti itu. Kita lihat berikutnya. Wa qalu rahimahullah ka sunnatin bi sunnatin sepertinya Seperti sunnah dengan sunnah dihapus juga. Yakni rahimahullah yang diinginkan oleh rahimahullah oleh Al-Imam Al-Amriti rahimahullah kama tunsakhu sunnah bis sunnah. Ya Sebagaimana juga as-sunnah terkadang dihapus dengan sunnah yang lainnya. Maksudnya hadis dalil syar'i dihapus dengan hadis dalil syar'i yang lainnya. Wahada hadza aidan dahir ini juga nampak sekali jelas gamblang. Wa misaluhu qawluhu sallallahu alaihi contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Nah, barakallahu fikum. Dulu Naam Aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang ziarilah. Memang. Apa betul ya? Na'am kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazurha. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarilah. Sekarang ziarilah ini kan jelas sekali. Ya, satu apa? Satu rangkaian, ada penghapusnya, ada yang dihapus. Nah, yang di sini yang diamalkan yang mana? terhapusnya yaitu ziarah. Ziaratul kubur masyru'ah. Ziarah kubur enggak masalah disyariatkan, tapi enggak perlu membawa apa? Bunga, air, eh, kemenyan. Kami yang Enggak perlu. Kosongan aja udah. Saya kosongan datang bismillah. Mau tangkul boleh enggak? mau tangkul? Boleh untuk bersihkan enggak masalah. Kami yang, Enggak masalah, tapi bunga ditaburkan di atasnya biar wangi, air dituang di atasnya biar dingin, itu berarti pikiran dia memikirkan kehidupan kuburan sama dengan kehidupan dunia. Keliru nggak? Walaupun kuburan meletaknya di dunia, tapi alamnya lain. Alamnya mereka itu lain. Antum siram air nah, seribu liter pun tetap nggak terasa. Nggak maksudnya nggak bisa bermanfaat bagi si mayit yang kubur tersebut. Bunga antum taburkan satu truk misalkan, nggak bermanfaat juga. Paham ya? Nah, tapi kalau aku bawa cangkul, eh, bawa apa itu namanya? Arit atau apa istilahnya? Sabit atau misalnya itu ya itu malah bermanfaat, membersihkan istilahnya ya. Tapi sebagian orang enggak seperti itu. Jadi ziarah kubur enggak masalah intinya. Lelaki apalagi perempuan diperbolehkan kalau aman dari fitnah. Paham ya? Tidak zahma, tidak berbarengan, tidak apa istilahnya intinya campur baur itu enggak. Ya mungkin ketika waktunya luang diajak ziarah kubur yang kira-kira mungkin ibunya muslimah atau bapaknya muslim misalkan paham ya karena untuk semata-mata ziarah kubur aja itu enggak memandang kafir atau muslimnya. Paham ya? Karena apa? Karena intinya untuk mengingat kematian. Hanya saja kalau yang diziarah itu ibunya yang kafirah, itu hanya untuk mengingat kematian saja, enggak boleh mendoakan kebaikan. Karena mendoakan ampunan bagi orang-orang musyrikin, orang-orang kafirin hukumnya haram, enggak boleh. Dalilnya Naam. Maka lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu li qurbah tidak selayaknya bagi Nabi dan orang-orang mukminin untuk mendoakan ampunan bagi orang musyrikin, orang kafirin, walaupun kerabat dekat sendiri. Itu kan bapak kita Ustaz. Itu ibu kita, biarkan. Paham ya? Kalau seandainya mati di atas kekufuran, di atas kesyirikan enggak boleh kita mendoakan ampunan sama sekali. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfirallahu lahum. Sama saja. Engkau mintakan ampunan untuk mereka atau enggak antum mintakan, sama saja Allah Taala tidak akan mengampuni. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat. Sudah kita ambil dua contoh ya. Naam ayat dihapus dengan ayat yang lain, hadis dihapus dengan dengan apa dengan naam lafaz yang lain berupa hadis juga. Thumma qala rahimahullah, kemudian berkata rahimahullah Al-Imam Al-Amriti rahimahullah, karena pantun puisi ini sebelumnya, nah barakallahu fikum Nadmul Warafat ini adalah pemilik warapat Nah, pemilik warapat Al-Imam Imamul Haramain Abdul Ma'ali. Abdul Ma'ali al juwayni Imamul Haramain. Nah, dikenal dengan Imamul Haramain. Nah, beliau memiliki kitab namanya warapat Dibikinlah pantun oleh Al-Imam Al-Amriti. Pantun Nadmul Warafat. Paham ya? Nah, Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah mensyarah dua-duanya. Masya Allah. beliau mensyarah Nadmul Warakat dan mensyarah warokotnya itu sendiri. Nah, syarah warokotnya enggak terlalu tebal segini aja. Ini segini ya, ini, ini segini. Yang cetakan Saudi, tahu ya? Cetakan Saudi bagus sekali, kapan-kapan kalau ada rezeki untuk bisa beli. tahu ya? Syarah warokot. Jadi warokot ini syarah. tahu ya? Harganya enggak terlalu mahal, mungkin sekitar 300-an. 250. Nah, bagi yang punya uang enggak mahal. Yang jelas bermanfaat insyaallah taala. Nah, kita lihat di sini. Summa qala rahimahullah wa lam yajuz an yunsakhal kitabu bi sunnatin bal aksuhu shawabu. Masyaallah. Tidak diperbolehkan menghapus ayat Al-Qur'an dengan sunnah. Dengan sunnah ya. Bahkan sebaliknya yang benar. Maksudnya sunnah dihapus dengan ayat Al-Qur'an. Maksudnya Nah, ini berdasarkan yang beliau sampaikan nanti kita lihat penjabarannya. Walam yajuz an yunsa kitabu bi sunnatin bal aksuhu sawabu. Coba antum baca. Nah, artinya enggak boleh ayat Al-Qur'an dihapus dengan sunnah, justru sebaliknya yang boleh. Justru sebaliknya yang boleh yaitu apa? Nah, barakallahu fiikum as-sunnah dihapus dengan ayat Al-Qur'an. Kita lihat nanti. Allah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yakni rahimahullah yang diinginkan oleh rahimahullah an yamtani'u an al Qur'an bersunnah Dilarangnya Al-Qur'an itu dihapus dengan as-sunnah. Qalu mereka mengatakan an al-Qur'ana mutawatirun karena Al-Qur'an mutawatir. Datangnya jelas lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis lafaznya dari Eh? Dari Rasulullah SAW maknanya dari lafad dan maknanya dari Rasulullah. Sehingga Al-Qur'an mutawatir gitu loh. Masa mutawatir di dihapus dengan yang as-sunnah gitu loh. Maksudnya mereka seperti itu maksudnya. Nah, kita lihat. Amma sunnah falaisat mutawatiratan. pun sunnah tidak mutawatir katanya. Walihada fassala ba'duhum faqal. Oleh karena ini sebagian mereka merintih, Seraya berkata, ia juzu an yusahal Qur'an bis sunnatil mutawatirah." Diperbolehkan menghapus Al-Quran, Al-Quran dihapus ayatnya dengan sunnah yang mutawatirah. Sunnah yang mutawatirah itu bagaimana kita lihat? an ahad dan tidak diperbolehkan ayat Al-Quran dihapus dengan ahad karena dalam hadis mereka membagi mutawatir dengan ahad. Mutawatir itu yang diriwayatkan oleh sekelompok atau sekumpulan jamaah para sahabat yang mereka bisa dikatakan tidak mungkin berdusta. Paham ya? Mustahil untuk berdusta. Eh, adapun ahad ya sedikit yang meriwayatkan. Nah, barakallahu fiikum sedikit yang meriwayatkan. Nah, itu kata mereka kalau hadisnya mutawatir boleh. Kalau hadisnya mutawatir boleh menghapus ayat yang e, dari Al-Qur'an tadi itu. Kalau hadisnya ahad enggak boleh katanya. Kita lihat. Walakin as-sahiha akan tapi pendapat yang benar annahu idza sahal hadis 'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana nasikhan al-Qur'an annahu yu'malu bi Yang sahih Pendapatnya benar tanpa melihat apa mutawatir atau ahadnya. Yang benar bahwasanya apabila telah sahih hadisnya datang dari Rasulullah SAW wa kana nasikhan lil Qur'an annahu yu'malu bih. Dalam keadaan hadis tersebut adalah penghapus ayat dalam Al-Qur'an maka diamalkan dengannya. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Walakin na'am yushtaratu linaskhi syartan. Akan tapi disyaratkan untuk penghapusannya dua syarat. Paham ya? Disyaratkan untuk penghapusan dua syarat. Apa syaratnya kita lihat? Pertama, Allah yumkinal jam'u. Manakala tidak memungkinkan untuk disinkronkan. Sinkronkan itu digabungkan jamak karena terkadang ada ayat yang mungkin dohirnya apa? Dohirnya panakut berseberangan dohirnya aja. Wa inna tidak berseberangan. Seperti ayat firman Allah Taala, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna lima yasha. Sesungguhnya Allah taala tidak mengampuni dosa-dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang Allah taala kehendaki. Satu. Nanti tanah akan-akan tanakut dengan firman Allah taala yang lain, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Sesungguhnya Allah taala mengampuni semua dosa. Ini bagaimana ini, Ustaz? Ini kan seakan-akan tanakut. Yang pertama Allah taala tidak mengampuni dosa syirik. Yang kedua Allah Ta'ala mengatakan mengampuni semua dosa. Syirik gak syirik diampuni. Dohirnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kalau masih bisa disinkronkan, sinkronkan digabungkan jamak, digabungkan sinkronkan, diberikan solusi yang baik, paham ya? Dilakukan. Jangan di nasih dan dihapus. Bagaimana cara menggabungkannya? Perhatikan tentunya butuh penggabungan dari para ulama. Para ulama telah menjelaskan barakallahu fikum ayat yang kami sebutkan yang pertama tadi, sesungguhnya Allah taala tidak mengampuni dosa-dosa syirik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu bagi siapa yang dia tidak taubat sebelum meninggalnya. Namanya. Adapun kalau dia taubat sebelum meninggalnya, semua dosa diampuni sebagaimana ayat yang berikutnya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Taala mengampuni semua dosa. Dosa syirik besar atau kecil diampuni kalau taubat sebelum sebelum meninggalnya. Paham caranya menggabungkannya? Ya? kurangnya paham ya? Atau ayat yang lain sekedar gambaran biar antum paham mengenai ayat masalah hidayah. Hidayah taufik di tangan siapa? Di tangan Allah Taala. Padahal dalam ayat yang lain Allah Taala menyatakan wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa menunjukkan kepada jalan yang lurus. Bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Padahal nah kalau kita perhatikan ada ayat yang lain innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa pun yang kau cintai seakan-akan tanakut enggak tanakut yang pertama mengatakan Allah Taala menyatakan sesungguhnya engkau bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus ayat yang kedua mengatakan sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa pun yang kau cintai tanakut enggak akhirnya, tanakut berseberangan akhirnya. tapi kita jangan. Kalau bisa dijamak, disinkronkan, digabungkan, dijamak dulu. Apa maksud dengan hidayah tersebut? Yang pertama, ayat yang pertama tadi, wa innaka di ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah apa? ad wal irsyad. Bisa. Itu cara menjamaknya seperti itu. Adapun ayat yang kedua, wa innaka kalatah di man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapa pun yang kau cintai. Hidayah apa? Taufik. Selesai. Sudah sinkron. Sudah sinkron belum? Eh, paham enggak caranya? Eh, caranya gitu. Kalau misalnya dijamak, jamak, digabung dulu. Jangan bermudah-mudahan, wah nggak bisa dihapus gitu. Jangan. Kita lihat ini yang pertama syaratnya. Alla yumkinal jamak ketika tidak mungkin untuk disinkronkan. Tidak mungkin untuk jamak. Yakni an yata'adzara al-jamak yaitu ketika tidak memungkinkan untuk digabungkan sinkronkan. Fa in jamu wajaba. Jika mungkin untuk jamak disinkronkan digabungkan wajib menggabungkan mensinkronkan. Wala tidak ada penghapusan. Paham ya? Jadi penghapusan dilakukan manakala tidak mungkin untuk di jamak. Tidak mungkin untuk di jamak. Nah, barakallahu fikum karena nashkha yakni ibtala ahadil dalilain. Karena yang namanya naskh yang namanya naskh itu penghapusan, maknanya adalah apa? Membatalkan salah satu dua dalil. Paham ya? Jadi salah satu dua dalil nggak bisa dipakai gitu loh. Jangan dipakai dua-duanya. Paham ya? Seperti kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur itu kalau hadis ya. Kalau hadis seperti itu ya. Dibatalkan dengan na barakallahu fazuruha. Sekarang ziarahlah. Yang pertama batal nggak, hukumnya? Batal. Maksudnya masalah ayat-ayat pembulian khamar, dahulunya boleh khamar itu. Na barakallahu fikum eh, eh nah, maksud maksudnya diperbolehkan dengan syarat-syarat ketika tidak mendekati sholat ya enggak kemudian juga walaupun boleh tapi lebih besar dosanya ya enggak tapi itu semua dihapus semua hukum apa pembolehnya dihapuskan semuanya nah barakallahu fikum seperti itu jadi yang namanya penghapusan itu apa membatalkan salah satu dua dalil dua-duanya itu enggak bisa diamalkan dua-duanya satu satunya batal satunya diamalkan nah, maksudnya nah kita lihat yang kedua Wa an yu'lama ta'akhurun nasikh dan hendaknya diketahui. Naam, eh, datangnya belakangan penghapusnya itu. Ta'akhur nasikh namanya terlambatnya nasikh. Penghapusnya itu datang belakangan gitu loh. Kan enggak mungkin yang yang penghapusnya yang awal. Apa maksudnya ya? Datang belakangan maksudnya itu diketahuinya apa? Diketahuinya ta'akhurun nasikh. Naam terlambatnya penghapus. Jadi penghapusnya datang belakangan itu diketahui. Nah, diketahui dengan apa ya? Tentunya dengan penjelasan para ulama dan juga dengan tarikhan itu. Nah, kita lihat. fa'in in syakakna fihi Jika kita masih ragu di dalamnya, maka enggak ada penghapusan. Nah, wa yajibu an nadhaba ila tarjih. Berarti kalau seperti itu keadaannya kita kembali wajib kembali kepada apa? Tarjih merojihkan. Karena ada dua dalil, perhatikan ya, ada dua dalil. Nah, pendapat ini bawa satu dalil. Pendapat ini juga dalil. Dua-duanya dalilnya sahih. Paham ya? Ternyata setelah diteliti ada yang ini asah. Jadi nanti kalau ada seakan-akan dua pendapat kok bertanakut, berseberangan, nah kalau ada yang rajih, ada yang arjah, pilih yang arjah. Pilih lebih kuat pendapatnya. Jangan ini kan kuat juga tapi ada yang lebih kuat, pilih yang lebih kuat. Paham ya? Nah barakallahu fiikum misalkan pendapat berkaitan masalah apa? Masalah Na'am barakallahu fikum hafizakumullah menggerakkan jari. Ini sering sering jadikan ya. Na'am ketika tasyahud. Ini. Ini adalah ziyadah yang dibawa oleh Zaid bin Qudamah rahimahullah. Naam, tapi para perawi yang lain dan para ulama yang lain menyatakan ziyadah tersebut ziyadah syadzah. Naam walaupun Syekh Al-Albani merajihkan menguatkan ziyadatul ziyadatul ziyadatul thiqah makbulah, tambahan orang yang thiqah itu diterima. Nah, itu pun masih dikasih ikatan para ulama yang lainnya benar diterima kalau tidak menyelisih sikoh-sikoh yang lain. Paham ya? Tapi kalau menyelisih sikoh-sikoh yang lain bahkan lebih lah, lebih sikoh, maka ziarahnya syadzah ganjil. Nah, kalau ada dua pendapat seperti itu, pilih yang pendapat yang arjah yang rajih. Paham ya? Nah, pendapat yang kuat. Pilih yang pendapat yang kuat sesuai dengan dalil dan juga kaedah kaidah atau kaidah-kaidah hadis. Paham maksudnya ya? Seperti itu ya. Nah, atau pendapat yang Barakallahu fikum hafizakumullah. Tapi kalau dua-duanya misalkan sama-sama kuatnya, ya udah alam wasih, perkaranya bebas. Paham ya? Seperti misalkan antum bangkit dari apa? Dari ruku. Eh, sami Allahu liman hamidah. Begini enggak masalah. Gini pun boleh. Paham ya? Enggak usah wah. Antum itu gini ini ribut. Dihajar, enggak salam. Assalamualaikum diam aja gara-gara masalah itu. Enggak boleh. Paham ya? Kalau perkaranya disebutkan al-amr al-amr wasi', perkaranya bebas bebas sudah. Misalkan ada orang yang dia bangkit dari rukuk misalkan, ada eh, bangkit dari sujud, ada misalkan mengepal misalkan, ketiarin, Paham ya? Nah, kalau kita punya hujah seperti saja. Tapi kalau dia ternyata milih yang itu urusan dia. Eh, walaupun kita misalkan menguatkan yang biasa misalkan. Paham ya? Bakal mengepal itu paham ya? Nah, itu perkara yang bisa dikatakan ketika para ulama mengatakan alamar wasi', perkaranya bebas, itu jangan sampai menjadikan apa? sebab perpecahan atau perselisihan. Antum kalau surat pakai Allah baik ini, Muhammadiyah itu katanya. Antum pakai Allah Akbar ini NU. Itu juga orangnya enggak paham orangnya. Boleh dua-duanya. Silakan tafadhal. Al-amr wasi', perkaranya bebas. Apa maksudnya ya? Yang seperti itu perlu diperhatikan karena terkadang perselisihan yang sifatnya na'am kalau fikum tanawwu' dalam artian tuh eh, berbilang dan berjenis dalam artian dua-duanya benar, dua-duanya sahih, itu terkadang dijadikan pemicu untuk perselisihan itu jangan. Paham ya? Nah, dulu mungkin kita lo nggak tahu gitu kan. Allahumma ba'id bainana biasanya Muhammadiyah ini. Kalau pakai Allah berkabiro NU. Allah musta'an. Jangan. Kita lihat di sini. Nah, barakallahu fikum. Jadi kalau kita ragu, ragu masalah penghapusan tadi, kita wajib kembali atau pergi kepada tarjih, dirojihkan. Mana yang rojih? Pendapat mana yang rojih yang kuat? Ini pendapatnya kuat, tapi ternyata ini arjah lebih kuat. Milih yang mana? Milih yang arjah. Milih yang arjah. Paham ya? Arjah itu lebih kuat. Kalau rajih itu dipakai ketika ada yang lemah, ada yang rajih. Paham ya? Arjah itu lebih kuat lagi. Nah, Seperti itu barakallahu fikum. Naam. Karena ini tujuannya apa? Menghantarkan untuk menghilangkan taksub fanatik. Karena kalau sudah fanatik taksub itu terkadang nah barakallahu fikum nasihatnya ngeyel. Nah, seperti misalkan istihadnya sahabat mengenai apa? Mengenai jenggot kalau sudah satu genggam ini sisanya itu boleh dipotong dirapikan. Paham ya? Ini lihat sebagian sahabat. Di antaranya siapa? Ibnu Umar. Nah, di sana datang eh, orang berdalil bahwasanya enggak tepat itu. Antum mengikuti istihad sahabat, na'am kalau tidak berseberangan dengan Rasulullah. Tapi ketika istihad sahabat tersebut keliru, tidak benar dan tidak mengikuti Rasulullah dalam artian yang Rasulullah sendiri, na'am barakallahu fikum adalah dalil, adalah hujjah barakallahu fikum itu Rasulullah. Nah, enggak ini kan walaupun keliru istihadnya tapi kan sahabat. Nah, ta'assub, fanatik. Namanya asabiyah. Hindari seperti itu. Kita katakan wa khairul huda huda Rasulullah sebaik-baik petunjuk-petunjuk Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Qasus syawarib Ba'aful syukurlah Cukurlah kumis-kumis kalian dan biarkanlah jenggot kalian. Panjang biarin. Satu genggam pun biarin. Enggak usah dipotong. Enggak usah rapikan biar kotak gitu bentuknya ada yang bulat, bentuknya kotak ada bulat, enggak perlu. Biarkan panjang. Kami ya? Biar kemajang barakallahu fikum. Karena apa? Kita lebih mengikuti sahabat atau Rasulullah? Rasulullah jelas. Orang ini ta'assub. Ini kan walaupun keliru istilahnya tapi kan sahabat Ustaz. Naam, sahabat radhiyallahu anhu. Paham ya? Tapi kan keliru istilahnya. Nah, jadi kalau kalau cuma alasan yang ngikuti istihad jangan sampai ya. Karena istihad itu ada dua jenis, istihad yang benar, istihad yang keliru. Yang benar dapat dua pahala, yang keliru dapat satu pahala. Nah, orang kalau akalnya sehat, dia milih istihad yang benar atau yang keliru? Yang benar berapa mana? Ngapain ini kan penting pak ijtihad para ulama kita ikuti yang keliru aja. Tahu ya? Kalau dia ngeyel, asabiyah hati-hati barakallahu fikum. Allah musta'an. Ewa kata beliau di sini, fa illam yujad murajjihun wajib tawakkuf Kalau seandainya enggak ada dijumpai apa? Tidak dijumpai dalil yang merajihkan yang menguatkan maka wajib tawakkuf tawakkuf itu berhenti. Enggak membicarakan, enggak juga menghukumi wasahih namun yang sahih annahu la yastaratu an yakuna nasikh a'la tan minal mansukh idza sahha pendapat yang sahih perhatikan baik-baik tidak disyaratkan bahwasanya penghapus itu harus lebih tinggi nah derajatnya penetapannya dibanding yang dihapuskan apabila sahih tidak harus tadi kan menyebutkan mutawatir ma'ahad ya enggak nah itu enggak harus intinya sahih atau enggak itu saja paham ya nah kalau sahih enggak masalah walaupun dia ahad paham ya karena pembagian mutawatir ahad itu pembagian sejak dahulu atau belakangan? Belakangan. Jangan jadikan patokan. Mutawatir ahad itu bukan sejak dahulu. Muncul belakangan orang-orang yang menolak hadis ahad itu loh. Orang-orang yang menolak hadis ahad. Nah, seperti HTI misalkan, Hizbut Tahrir atau yang semisalnya. Padahal apa? Mau ahad atau mutawatir kalau hadisnya sahih, hujjah. Paham? Nah, barakallahu fiikum wa jazakumullah. Nasallahu alaihi wasallam. Berikutnya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang selanjutnya.